Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terkait dengan al-maf'ul bih. Khususnya maf'ul bih yang dibuang amilnya. Apakah itu amilnya berupa fi'il ataupun wasaf. Minha babul ishtighali wa haqiqatuh. Minha babul ishtighal. Di antara Amil yang wajib dibuang adalah pada bab istighol. Amil dari maf'ul yang wajib dibuang itu pada bab al-istighol. Wa haqiqatuhu an yataqaddama ismun wa yata'akhkhara anhu fi'lun aw wasfun. Hakikat dari istighol adalah bobitnya an yataqaddama ismun, isi mendahului wa yata'akhkhar anhu fi'lun kemudian fi'il diakhirkan penyebutan isim didahulukan dan penyebutan fi'il diakhirkan aw wasfun ataupun penyebutan wasaf diakhirkan mustaghilun bil amali fi dhamiri ismi sabiq yang mana fi'il itu ataupun wasaf itu sibuk pada amalannya pada bomir sibuk dengan amalannya para bomir isim ataupun sibuk beramal para bomir yang kembali kepada isim yang mendahuluinya. Nah, itu bobit batasan dikatakan terjadi padanya al istighol yaitu ketika ada isim mendahului kemudian setelahnya disebutkan fi'il ataupun wasof seperti sim fa'il yang mana fi'il atau wasof itu sibuk beramal sibuk beramal pada domir yang kembali kepada isim yang mendahuluinya ataupun sibuk beramal pada bisnya pada kalimat ataupun kata yang berkaitan dengan isim ataupun domir isim yang mendahuluinya. Ya, nanti dengan contoh akan jelas anil amali fil ismi sabiq sibuk untuk beramal pada domirnya atau pada mulabisnya dari beramal pada isim yang mendahulunya contohnya Zaidan idribhu Zaidan idribhu Zaid pukul dia di sini terjadi yang namanya al istighol kenapa karena di sini ya taqaddam ismun isi mendahului yaitu Zaidan kemudian wa yata'akhkhar anhu fi'lun setelah itu diakhirkan fi'il idrib. Dan fi'il ini idrib sibuk untuk beramal para ha yang ha ini kembali kepada Zaid. Ini namanya istighal. Zaidan idribu. Zaid pukul dia. Ya. wa zaidan ini contoh yang diakhirkan berupa fi'il idribhu fil amr ya bisa juga fil maudhi zaidan darabtuhu fil mudhari zaidan idribhu ataupun yang manfi zaidan lam adribhu fi'il atau yang kedua amilnya wasaf seperti isim fa'il zaidan ana Zaidan ana dharibuh di sini disebutkan dahulu isim Zaidan. Setelah itu diakhirkan darinya wasaf yaitu Boribun Dan wasaf ini Borib sibuk untuk beramal pada bemirha yang kembali kepada Zaid. Zaidan ana dharibuh. Apa itu yang menasobkan Zaid? Yang menasobkannya adalah amil yang mahdhuf yang itu ditafsirkan oleh dharib Ana Zaidan. Ana Dan nanti akan datang penjelasan tentang bagaimana cara mengi'rabnya. Zaidan ana al-ana au ghadan. Zaid saya sedang pukul dia sekarang ataupun besok. Ya. Wa Zaidan darabtu gulamah. Contoh di sini contoh dari tersibukannya. Fiil dengan mula bis sesuatu yang ataupun sesuatu dari kalimat yang berkaitan dengan bomir yang kembali kepada isim adalah Zaidan darabtu gulamah. Zaidan darabtu gulamah. Di sini disebutkan isimnya Zaidan. Setelah itu diakhirkan fiilnya daraba. Dan doroba ini sibuk beramal pada mula bisnya. Kalimat yang berkaitan dengan bomir hak yang kembali kepada Zaid. Bagaimana cara mi'rabnya? Pada contoh tadi, Zaidan idribhu. Zaidan maf'ulun bili fi'lin mahdhuf wujuban. Ya, Zaidan maf'ulun bi li fi'lin mahdhuf wujuban. Zaid adalah maf'ul bi dari fi'il yang dibuang secara wajib. ma ba'dah. Yang fi'il tersebut yang dibuang ditafsirkan oleh fi'il yang disebutkan. Idrib Zaidan aslinya. Idrib Zaidan idribu dibuang idribnya Kenapa? Karena sudah ada yang menafsirkannya, yaitu idrib yang disebutkan di situ. Jadi Zaidan adalah maf'ulun bi li fi'lin mahdhuf yufassiruhu ma ba'dah. Zaid adalah maf'ul bi dari fi'il yang dibuang yang fi'il yang dibuang itu ditafsirkan oleh idribhu. Berarti idrib. Idribhu ini jelas. Fiilun wa fa'il wa maf'ul idrib maf'ul uh, fi'lun fi'lu amrin mabni ala sukun wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu antalha dhamir muttasil mabni ala dhamma fi mahalli nasbi maf'ulun bih berarti jumlahnya ada berapa kalimat zaidan idribu berapa jumlah dua jumlah ya kan dua jumlah jumlah zaidan dengan idribu dua jumlah Kemudian Zaid Zaidan ana dharibuhu al-an al ghadan i'rabnya juga enggak jauh. Dikatakan dalam i'rabnya ya Zaidan maf'ulun wasfin mahdzuf. Zaid adalah maf'ul dari wasaf yang mahdzuf, sifat yang dibuang, wujuban. Yufassiruhu ma ba'dahu yang wasaf yang dibuang itu ditafsirkan oleh yang setelahnya yang disebutkan. Takdirnya apa? Ana boribun zaidan. Enggak perlu disebutkan di situ. Ana boribun zaidan. Bahkan tidak boleh. Kenapa? Karena sudah ada yang menafsirkannya. Yaitu boribuh. Ana dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahali rafin mubtada. Borib khabar marfu bil mubtada wa alamatu rafi bamu akhirih. Wa borib ismu ya malu amal al-fi'li yarfa'ul fa'il wa yansibul maf'ul wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu ana. Jadi ya, dharibu fa'il mustatir fihi jawazan taqdiruhu ana. Eh, mustatir fihi wujuban ya, taqdiruhu ana. Wa huwa mudhaf kemudian ha bu hanya dhamir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli jarin bil idhafah atau bil mudhaf. Al-ana zarfu zaman maf'ulun fihi mabni ala al fath fi mahalli nasbin ala dharfiyah az-zamaniyah أو حرف عطف غدا معطوف على ما قبله والمعطوف على المنسوب منسوب مثل علامة نصبه فتح آخره Di sini kenapa ditambahkan oleh al-musannif dalam contoh Zaidan anadharibu dengan keterangan al-ana au ghadan. Kenapa? Ini mengisyaratkan bahwasanya wasaf Qasaf seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbaha. Itulah ya'mal idza kana mujarradan min al, tidak bisa beramal apabila kosong dari al. Illa idza kana lil hali awil istiqbal, kecuali kalau wasaf ini maknanya untuk masa sekarang ataupun yang akan datang. Ya, Kenapa di sini ditambahkan ana doribuhu al ana awadan karena wasof tanpa alif lam tidak bisa beramal kecuali kalau untuk masa sekarang ataupun yang akan datang oleh karenanya dikasih keterangan al ana ataupun ghodan tanpa al ana ataupun ghodan tidak boleh hmm. <clears throat> tidak boleh dia beramal menasabkan zaidan ana doribun zaidan nggak boleh masuk. ya kecuali kalau di kasih keterangan yang menunjukkan masa sekarang atau yang datang. Tidak boleh dikatakan Zaidan anta doribu amsi misalkan. Kalau keterangannya diganti menjadi amsi kemarin waktu yang lampau. Ungkapan Muzaidan Zaidan anta doribu dengan menasabkan zaidan itu tidak boleh. Kenapa? Karena di sini borib itu untuk waktu yang telah lampau tidak boleh beramal, tidak boleh menasobkan Zaid. Kan kalau ditakdirkan berarti anak boribun Zaidan. Ataupun anta boribun Zaidan. Anta boribu amsi. Nggak boleh. Karena wasaf ketika dia untuk masa yang telah lampau tanpa alif lam itu tidak bisa beramal. Difahami kenapa di sini ditambahkan al-ana al ghadan? Ya karena wasof itu tidak bisa beramal tanpa alif lam. Kecuali kalau untuk masa sekarang atau menyakan datang. Hmm. Kalau mau dirofakkan Zaidun anta buhu misalkan amsi. Marfu Zaidun mubtada dia. Anta boribu jumlah khobariyah. Zaidun anta doribuhu ams misalkan. Zaidun jadinya dirofakkan. Kenapa? Karena ams. Terangannya untuk waktu yang telah lampau. Tidak beramal maksudnya. Maksudnya tidak menasobkan. Wa qawlihi ta'ala di antara contoh istighal adalah seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Setiap manusia kami tetapkan ta'irahu nasibnya fi 'unuqih di leher-lehernya. Apa yang akan terjadi nanti kelak dari amalannya baik atau buruknya juga balasannya wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaba yalqahu mansyura di sini terjadi istighal. Kenapa? Karena disebutkan sebelumnya apa? Isim, kulla insan, kulla isim. Setelah itu disebutkan fi'il alzamna. Yang fi'il alzamna ini sibuk beramal pada domir ha yang kembali kepada kul maka ini istighol Coba di Arab wawu harf atfin. Kulla maf'ulun bi li fi'lin mahdhuf wujuban yufassirhuma ba'dahu. Takdiru apa? Alzamna kulla insan. kul mudhaf fa insan mudhafun ilaih alzamnahu fi'lun wa fa'il wa maf'ul alzama fi'lun madin bimana sayyarna di sini alzama mana sayyarna sayyara di antara af'al apa ini afalu at-tahwil ya atasir ya afalu tasir yang mana yang amalannya bagaimana menasabkan dua dua maf'ul dua maf'ul yang aslinya apa mubtada dan khabar <clears throat> iya. Tansibul maf'ula ini mana maf'ul yang pertamanya Memirha hmm. Jelas ini Robnya ya Alzamnah Na'nya bener mutasil Bamir ala sukun Bimahal arfin fa'il Ha maf'uluhu al awal Ta'iruhu maful thani fi unuqi jar majrur muta'alliq bil fi'li فالنصب في ذلك كله بمحذوف وجوبا يفسره ما بعده والتقدير maka nasab pada semuanya itu Zaidan pada contoh Zaidan dari Zaidan idribu dan pada contoh Zaidan anadoribuhu juga Zaidan Farabtu ulamahu dan juga kulla insan nasab pada semua contoh ini adalah dengan sebab fi'il yang mahzuf wujuban dibuang secara wajib yang fi'il yang dibuang secara wajib itu ditafsirkan dijelaskan oleh yang setelahnya dan takdirnya idrib Zaidan idribhu tidak boleh anda sebutkan idrib kenapa karena sudah ada yang menafsirkannya idribhu kemudian takdir dari ucapanmu Zaidan anadharibuhu Ghadan ana dharibun Zaidan. Ana boribu Kemudian pada contoh Zaidan borobtu gulamah takdirnya adalah ahantu Zaidan borobtu gulamah. Ahantu Zaidan borobtu gulamah. Di sini kenapa pada contoh Zaid dan dorob tu ulama fiil yang ditakdirkan bukan dorob tu tapi ahantu saya rendahkan saya hinakan Zaid sehingga saya pukul budaknya kenapa bukan dikatakan dorob tu Hah? Karena yang dipukul siapa? Gulam bukan Zaid. Iya. Sehingga yang ditakdirkan ataupun takdirannya ahantu. <clears throat> Karena memukul budaknya merupakan bentuk penghinaan bagi tuannya. Ahantu Zaidan darabtu ulama saya hinakan Zaid sehingga saya pukul apa? budaknya. Ya. Jadi kalau peramalnya amil itu pada mulabisnya maka takdirannya atau takdiran fiilnya yang sesuai. Ya. Bukan fiil yang disebutkan. Oh, sudah habis waktunya. Ada pertanyaan? mulabis. Iya. Kalimat yang berkaitan dengan domir yang kembali kepada isim yang disebutkan di awal. Ini gulam kan gulam gulamnya Zaid. Gulam di sini kan berkaitan dengan Zaid karena dia sebagai apa? Budaknya dan Zaid sebagai tuannya. Ini ringkasnya kalau mau lebih rinci sudah pernah kita jelaskan ya. Tinggal buka lagi. Yang lain? Contohnya apa? Mahfuf berarti. Iya, mahfuf. Satunya mahfuf. Alzamna kulla insanin mana maf'ul kedua dari alzamna yang mahdhuf kan? Berarti dibuang. Sudah dipahami kan dengan toiro yang kedua. Tidak disebutkan, maf'ul yang kedua tidak disebutkan. Sudah mencukupi dengan maf'ul keduanya alzama yang disebutkan di sini. Ya. Beda ya tentunya ada faedahnya istighol itu. Kalimatnya lebih kuat daripada kalau antum katakan ataupun kalau dikatakan alzamna alzamna kula insan Pairo dengan kula insanin alzamnau beda penekanannya. Ya. Jadi ada contoh Zaidan idribu dengan idrib Zaidan. Nah, itu beda penekanannya. Lebih kuat yang istighol itu. Zaid pukul dia. Cukup dulu ya. Nanti ada sedikit penjelasan tentang hukum istighol itu bagaimana? Apa wajib atau tidak wajib? Kapan dia sifatnya wajib? Ya, nanti insya Allah kita tunda pada kesempatan berikutnya. Kerjakannya soal ataupun tugas insya Allah Sabtu nanti satu-satu baca hari jam 10 sampai cukupnya diterjemahkan Ya, nanti ditukar, selesai dikumpulkan. Ya, berapa pertemuan lah kira-kira selesai. Kalau selesai. Kalau nggak ada udur, kalau ada udur ya. Yang penting untuk hari Sabtu itu dibaca berapa muka sudah menerjemahkan. Ya, kalau nggak ada udur udah lama kok. Jangan lama-lama menerjemahkan sehari dua hari dari jam 8 sampai jam 2 selesai. Hah? Apa? Ya, nggak ada dulu ya. Nggak ada dulu. Capek nah terus. <laughs> Atau kalau mau ada boleh jam 9. Ya diputus jam 9 kawakibnya tanggal 10. Ya. Biar adil. Hmm. Nah, saya usahakan nanti untuk pertemuan berikutnya. Eh, Kawakib saya yang baca langsung lah ya, tapi selesai. Semoga semester ini selesai. Nanti biar pada bisa mengembangkan sendiri. Ya, cukup sepanjang waktu. syukur Assalamualaikum.